القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات فهذا حق القراءة وهو حق الأذكار والتسبيحات أيضا ثم يراعي الهيبة في القراءة فيرتل ولا يسرد فإن ذلك أيسر للتأمل ويفرق بين نغماته من آيات الرحمة والعذاب والوعد والوعيد والتحميد والتعذيب والتمجيد كان النخعي إذا مر بمثل قوله, قوله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يخفض صوته كالمستحيي عن أن يذكره بكل شيء لا يليق به وروي أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وأما دوام القيام فإنه تنبيه على على إقامة القلب مع الله على إقامة القلب مع الله عز وجل على نعت واحد من الحضور قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل مقبل على المصلي ما لم يلتفت وكما تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهاد فكذلك تجب حراسة السر عن الالتفات إلى غير الصلاة فإذا التفت إلى غيره فذكره بابتلاء الله عليه وبقبح التهاون بالمناجي عند غفلة المناجي ليعود إليه وأزم الخشوع للقلب فإن الخلاصة عن الالتفات باطنا وظاهرا ثمرة الخشوع ومهما خشع الباطن خشع الظاهر قال صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا مصليا يبعث بلحيته أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فإن الرعية بحكم الراعي ولهذا ورد في الدعاء اللهم أصلح الراعي والرعية وهو القلب والجوارح وكان الصديق رضي الله عنه في صلاته كأنه وتد وابن الزبير رضي الله عنه كأنه عود وبعضهم كان يسكن في ركوعه بحيث تقع العصافير على عليه كأنه جماد وكل ذلك يقتضيه الطبع بين يديه من يعظم من أبناء الدنيا فكيف لا يتقاضاه بين يدي ملك الملوك, ملك الملوك عند من يعرف ملك الملوك وكل من يطمئن بين يدي, يدي غير الله عز وجل خاشعا وتضرب أطرافه بين يدي الله عابثا فذلك لكسور معرفته عن جلال الله عز وجل وعن إطلاعه على سره وضميره وقال عكرمة في قوله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال قيامه وركوعه وقيامه وركوعه وسجوده وجلوسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين Salatu wassalam fil anbiya'i wal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Subhanaka la ilma lana antal alimul hakim Rabbi sadri wa amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu Amin ya alamin <clears throat> Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah di pagi hari yang penuh dengan berkah ini kita kembali dapat bertatap muka, dapat kembali bertemu, bersua, berjumpa untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ini banyak terpampang di sini berbagai macam perihal kehidupan manusia. Baik dari skup ibadah maupun dari skup muamalah. Baik dari kacamata ibadah maupun dari kacamata muamalah. Kehidupan manusia sehari-hari dipantau oleh Imam Ghazali dan dituangkan dalam bentuk tulisan agar ah, supaya kita bisa mengambil manfaat dan bisa mengambil satu pelajaran penting apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini tadi. Ah, ah, beliau Al Habib Jamal membacakan tadi tentang beberapa perkara tentang masalah bagaimana kiat-kiat supaya sholat kita ini khusyuk, supaya sholat kita ini khusyuk. Itu penting buat kita ini. Khusyuk ini memang sulit dicari. Kalau kita belum tahu penyakitnya, maka sulit dapat obatnya. <clears throat> Oleh karenanya nah, dikatakan tadi bahwa kalau saja di dalam kiroah dan di dalam tasbih baik itu dalam rukuk dalam sujud sudah kita terangkan waktu di minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kita perhatikan semua yura al haibah fil kiroah bagaimana saat kita membaca Al-Fatihah atau saat kita membaca setelah Al-Fatihah yaitu surat-surat Al-Quran di saat kita sholat itu harus kita perhatikan muraahnya muraah itu perhatian penuh kepada haibah haibah itu apa? haibah itu e, perasaan takut dibawa kepada Allah Ta'ala itu haibah namanya itu kita perhatikan saat kita kiraah itu membaca Al-Quran itu baik dalam surat Al-Fatihah atau dalam surat-surat yang lain ya fayurattal wala yusrad hendaknya dibacanya dengan tartil ditartilkan wala yusrad tidak boleh dibaca dengan diserampang begitu atau dirajut Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim tanpa difahami maknanya tanpa dia hayati ta'amul tanpa dia hayati apa itu yang dia baca tidak boleh tartil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditartilkan supaya enak didengarnya itu enak dan kita bisa meresapi apa itu maknanya itu. Itu tujuannya supaya kita khusyuk. Ya. Fa inna dzalika aisar li ta'ammul karena dengan tartil tadi itu lebih mudah kita untuk bisa menghayati. Ya. Dan dibedakan harus dibedakan nagomatnya irama nagomat itu hendaknya harus dibedakan antara irama ayat rahmat sama irama ayat adab ada beda waktu kita baca rahmatnya Allah Ta'ala wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaam bima kanu ya'malun enak dibacanya dengan ayat rahmat itu dengan kita semangat harap lantang ayat rahmat. Tapi begitu baca ayat adab beda nanti. Ayat adab itu agak sedih dan lirih suaranya. Itu rahmat namanya, irama. Kalau ada lagu itu ada iramanya. Quran ini juga bisa diiramakan nah, dengan tuntunan yang sudah dituntun oleh Nabi yang jelas. Tidak boleh dibuat lagu macam-macam, tidak boleh. Ya. Wal wa'di wal wa'id. Bedakan antara ayat janji ya Allah dengan ayat ancamannya janji itu surga ancaman itu neraka itu wa tahmid wa ta'zimi wa tamjid bedakan antara ayat tahmid pujian kepada Allah ta'zim keagungan buat Allah taala tamjid kemuliaan buat Allah taala bedakan orang yang ngerti tahu bisa bedakan nanti kalau bisa bisa mengikuti begitu makmumnya tidak bosan dengarkan ayat Quran karena Nukhai idza marra bimithli gaulihi azza wajal. Dulu ada namanya satu imam namanya Imam Nukhai. An-Nakhai. Ada bilang An-Nakhai, Nukhai. An-Nakhai. Syekh An-Nakhai ini apabila dia membaca ayat Allah taala yang berbunyi Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilahin. Artinya adalah Allah taala sekali-kali tidak beranak dan tidak ada yang bersama dengan Allah taala Tuhan tidak ada Allah tidak disekutukan dengan Tuhan. Allah tunggal. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bila dia baca ayat ini, yakhfad sautahu kal mustahi min an an yadkurahu bi kulli syai'in la yaliqu bihi. Beliau kalau baca ini ayat atau ayat-ayat yang semisal dengan ini, dia baca dengan suara yang lirih sekali, rendah. Karena yakhfad sautah. Bismillahirrahmanirrahim. Mattakhadallahu min ilahin wa ma kana min ilahin. Gitu. Dibaca diri suaranya. Tidak dibaca lantang. Seperti orang yang malu kalau menyebut sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Nah, gitu uh, ulama-ulama begitu. Ya. Begitu dia baca ada suara faqalatil yahudu Uzair bin Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Itu tidak dibaca lantang, tidak. Uzair bin Allah. Waqala al-Masih Isa bin Allah. Dibaca dibaca lirih. Itu dibaca lantang. Ada nagamatnya Ada iramanya. Ya. Eh, waruya diriwayatkan annahu yugalu liqari'il Qur'an dengan nanti di yaumul kiamah dikatakan kepada pembaca-pembaca Quran dari ini Iqra warqa waratil kama kunta turatil fid dunya. Bacalah dan naiklah ya serta tartilkanlah bacaan Quranmu sebagaimana engkau dulu pernah mentartilkan bacaan Quranmu ketika kau hidup di dunia gitu hadis itu kemudian wa amma dawamul haibah eh, wa amma dawamul qiyam fa innahu tanbihun ala igamatil qalbi ma Allah ya azza wa jalla ala na'tin wahidin minal hudur dikatakan bahwa orang kalau berdiri lama ketika kita sholat kita berdiri lama itu merupakan satu perhatian bahwa pendirian hati kita, pendirian jiwa kita, pendirian tubuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ala na'tin wahid dengan satu sifat. Saya berdiri hanya di hadapan Allah taala saja. Saya tidak berdiri di hadapan batu. Saya tidak berdiri di hadapan arca. Saya tidak berdiri di hadapan berhala. Saya hanya berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala ala na'tin wahid minal hudur hadirkan itu ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha azza wa jalla mukbilun alal musalli malam yal tafit bayangkan sesungguhnya Allah azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala itu menghadapkan dirinya atau wajahnya kepada orang yang sholat malam yaltafid sebelum orang yang sholat tadi itu menoleh atau selama orang yang sholat tadi tidak menoleh ke kanan atau ke kiri atau ke kiri atau matanya tidak ke kanan tidak ke kiri Allah Ta'ala menghadapkan wajah dan dirinya di hadapan orang yang sholat ini ini Rasul yang hadis ini ya wa kama tajibu hirasatul ra'si wal aini anil iltifati ilal jihad kata Imam Ghazali sebagaimana wajib hukumnya menjaga mata kita dan menjaga kepala kita untuk tidak menoleh ke segala arah di saat kita sholat wajib hukumnya ya fakadzalika tajibu hirasatu sirri anil iltifati ila ghairi sholat begitu pula kita wajib merahasia hati tidak boleh hati kita rahasia hati kita dan batin kita menoleh ke kanan ke kiri saat kita sholat Artinya kalau zahir wajib kita jaga di dalam sholat tidak boleh banyak bergerak, maka wajib kita jaga kita punya hati untuk tidak kemana-mana. Begitu maknanya. Kepada Allah Ta'ala saja. Tidak boleh kemana-mana. Jika engkau menoleh ke kanan ke kiri atau kepada selain Allah Ta'ala, Fadhakirhu maka ingatkanlah kepada hati kita. Jika sampai kita oh, menoleh ke kanan ke kiri, ke pabrik, ke pasar, ke ini, ke rumah, segala macam, kemana-mana pikirannya, Fadhakirhu Berikan satu peringatan. Bittila illahi al alaihi wa yakbahu tahawun bittila illahi alaihi wa bigubhi tahawun bil munaji inda ghaflatil munaji liyauda ilaihi. Dikatakan ingatkanlah bahwa Allah ini sekarang lagi melihat Anda. Ingatkan sama jiwa kita sendiri, tidak usah kepada orang lain. Jiwa, jangan kemana-mana. Ini sekarang dilihat Allah. Allah itu menghadapkan wajahnya Masa dilihat sama Allah Ta'ala ini kita kemana-mana? Malu kita. Hadapkan. Ya. Bitila'i alaih wa bigubhit tahawun bil munaji inda ghaflatil munaji. Sungguh amat jelek bagi orang yang suka mengambil apa jalan mudah. Mengambil cara yang mudah. Di saat ah, Allah Ta'ala maha pemaaf. Allah Ta'ala maha pengampun. Tidak apa-apa. Hati saya kemana-mana tidak apa-apa. Sungguh sangat jelek hamba seperti ini. tidak boleh. Tidak boleh punya sifat seperti itu. Liyauda ilahi supaya hati kita kembali kepada Allah. Saat kita sholat. Wa alzimul khushu' alil galbi dan lazimkanlah untuk khusyuk selalu di dalam hati bi anal khalasa anil iltifati batinan wa zahiran sesungguhnya apabila hati kita ini bisa terjaga tidak sampai kemana-mana pikirannya baik secara zahir maupun secara batin itulah buahnya khusyuk. Sulit memang. Memang sulit. Sulit memang. Buahnya khusyuk ini bagaimana caranya? Ya belajar, belajar, belajar. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Tidak bisa sekali, ikhwani. Duduknya antum di Ihya ini dari mulai jam 6 sampai jam 7 kurang sedikit. Untuk belajar khusyuk, tidak mungkin. Orang dulu belajar khusyuk itu 20 tahun, 30 tahun. Belajar khusyuk itu. Khusyuk tak belum belajar yang lain yang lain belajar khusyuk khusyuk dalam sholat khusyuk dalam baca Quran khusyuk dalam zikir khusyuk dalam tasbih khusyuk dalam ini khusyuk dalam itu segala macam khusyuk kalau bisa khusyuk 40 hari maka akan keluar ya Nabi oleh hikmah dari lisannya sumber hikmah dari lisannya kalau bisa khusyuk 40 hari wah tidak bisa khusyuk Ustaz, Ustaz sholat saya kalau tidak bisa khusyuk sholat jamaah di masjid sama dengan khusyuk. Tidak bisa khusyuk di rumah sendiri, tidak bisa. Sholat jamaah di masjid sama dengan khusyuk. Nah, Allah tidak tidak memperhatikan tidak memperhatikan satu dua orang yang diperhatikan jamaahnya ini. Gitu. Barangkali kalau lebih dari 40 orang Rasul mengatakan mukmin itu kalau kumpul 40 orang satu orang dipilih oleh Allah Taala yang mujabud dakwah kebul doanya wali mananya satu orang. Kalau satu orang wali dia bisa ngatrol 40 enggak? Pasti. Dikatrol 40 orang. Di Mekah itu zamannya Imam Sofyan al-Thawri ada 600 ribu 600 ribu kaum muslimin haji di Arafah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu ru'ya atau mimpi kepada Syekh Imam Sufyan Al-Thawri. Diberi mimpi oleh Allah ta'ala bertemu dengan Rasulullah. Dalam tidur di Arafah katakan kepada Sauri bangun ya, ya eh, Imam Sauri kemudian bermimpi bertemu dengan Rasulullah Nabi mengatakan wahai Sofyan Sauri 600 ribu kaum muslimin di Arafah hajinya mardud ditolak sama Allah tidak ada yang mabrur 600 ribu dulu itu mardud ditolak sama Allah hanya saja mereka ini ditolong oleh enam orang wali Allah enam orang wali Allah ini bisa ngatrol 600 ribu kaum muslimin yang ada di Arafah mabrur semuanya jadi ada memang bukan bukan bohong jadi kalau jamaah dalam satu masjid lebih dari 40 orang satu orang wali Allah setiap kelipatan 40 satu wali mujabud dakwah begitu kemudian Uh, dikatakan wa mahma khasya'al batin khasya'al zahir. Kalau orang itu batinnya khusyuk, zahirnya mesti khusyuk. Batinnya yang penting itu ini, hati itu. Zahirnya mesti khusyuk dia. Rasulullah saw Alaihi Wasallam pernah melihat satu orang sholat ya'batsu bilehiyatihi bermain-main dengan jenggotnya tengah sholat ini main-main sama jenggotnya <laughs> jenggotnya buat mainan kumisnya buat mainan gitu ya kata Nabi amma hadza law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu adapun orang ini kata Nabi kalau hatinya khusyuk pasti anggota badannya ikut khusyuk tanda bahwa anggota badannya gerak ke mana-mana hatinya tidak khusyuk berarti ya, kata Nabi begitu sesungguhnya rakyat itu meng mengikuti pemimpinnya fa'inar rakyat lebih hukmi ra'i rakyat itu mengikuti pemimpinnya kalau pemimpinnya jelek rakyatnya jelek kalau pemimpinnya baik rakyatnya baik pemimpin kita siapa hati itu pemimpin kita rakyatnya mana ini Anggota badan ini rakyatnya hati. <laughs> Kalau hatinya baik semua baik, kalau ini jelek semua jelek. Ya. Walihada warada fid du'a, oleh karena itu ya disebutkan di dalam satu doa Nabi saw. Allahumma aslih ra'i war ra'iyah. Ya Allah, perbaikilah pemimpin dan rakyatnya. Maksudnya hati. Ya Allah perbaiki hati saya dan jawara ini anggota badan ini, mata, telinga, Tergantung dari kita punya batin yaitu al-galab wal jawari hati dan anggota badan. Sayyidina Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu apabila di dalam salatnya wa kana Siddiq radhiyallahu anhu bi salatihi ka'annahu watad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq apabila beliau masuk dalam salat maka seperti pasak bumi paku berhenti tidak bergerak sedikit pun tidak mengos sana, tidak mengos sini, garuk sana, garuk sini. Sudah. Allahu Akbar tek hatta dihembus angin diam Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali Zainal Abidin ini sampai masjid terbakar habis jamaah keluar masjid Sayyidina Ali Zainal Abidin tetap pada posisi sholat hingga orang-orang di luar masjid menjeriti yabna rasulillah anar wahai cucu nabi api api api api api api di dalam masjid itu ada api tetap dia ya. dia selesaikan sholat sunnahnya selesai assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah selesai kembali dia keluar dilihatnya loh kalian kenapa ada di luar lihat masjid habis dilahap oleh si jago merah astagfirullahaladzim iya apa anda tidak merasa kami panggil-panggil begitu alhatni narul ukhra api neraka lebih aku takuti daripada api dunia al-hatni narul al-hat ukhra nah, begitu ya wa kana ibnu zubair juga begitu radhiyallahu anhu ka'annahu ud kalau sudah sholat seperti batang kayu tidak bergerak ya wa ba'dhum kana yaskunu fi ruku'ihi sebagian dari kaum salihin itu kalau sudah ruku' dia yuskun tenang bihaitsu tagaul asafiru alihi ka'annahu jamad Sekiranya kalau burung pipit itu berhinggap di atas kepala mereka atau di pundak mereka, maka tidak akan terbang burung pipit itu. Karena dikiranya batu. Sudah mati. Kalau sudah ruku, tidak bergerak. Sudah sholat, sholat. Saatnya ruku, ruku. Saatnya eh, tidak, ya tidak. Saatnya berdiri, berdiri. Saatnya sujud, sujud. Saatnya duduk, duduk. Begitu mereka. Kaum salihin itu. Eh, mengerjakan. Wa kullu dzalika yaqtadhihi tab' itulah kehendak tabiat naluri mereka di hadapan yang diagungkan oleh mereka. Siapa yang diagungkan mereka ini? Tuhan Allah Ta'ala. Man yu'adzam min abna'i dunia. Dialah yang diagungkan oleh abna'i dunia. Abna'i dunia itu putra-putra dunia ini. Manusia-manusia yang ada di dunia. Fakaifa la yatagadhahu baina yaday malikil muluk inda man ya'rifu malikal muluk? Bagaimana tidak ditunaikan rasa pengagungan ini kepada orang yang mengenal Allah. Orang yang sudah kenal Allah Ta'ala pasti mengagungkan Allah. Tidak kenal Allah kita. Tidak mungkin kita bisa mengagungkan Allah. Tapi orang yang sudah mengenal Malikul Muluk, Raja di Raja. Malikul Muluk itu, Rajanya Raja Allah Ta'ala. Pemimpinnya pemimpin. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mesti dia mengagungkan Allah. Takut dia sama Allah. Ya wa kullu man yatma'in baina yaday ghairillahi azza wa jalla khasyian ketahuilah bahwa setiap manusia yang bisa tenang dan tumak ninah khusyuk tapi bukan bukan bukan kepada Allah taala selain Allah ada sebagian manusia begitu ya wa tatarib atrafuhu baina yadayillahi abidan namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru malah bergusar dia main-main Eh, di hadapan pemimpin dunia mungkin dia bisa lebih khusyuk bisa lebih tenang tidak bergerak atau melihat bagaimana itu paski braka kalau sudah jalan prak prak prak prak, prak khusyuk hatta ada berdek kayak apa hujan tetap artinya kata Imam Ghazali ya let andekan lebih baik kalau mereka jauh bisa lebih khusyuk di hadapan Allah Dapat pahala. Begitu maknanya. Fadali kali gusuri ma'rifatihi an jalalillahi azza wajal itu dikarenakan dia bisa khusyuk di hadapan orang tapi tidak bisa khusyuk di hadapan Allah taala menandakan bahwa dia terbatasnya pengetahuan atau pengenalannya kepada Allah azza wajal. Tidak kenal dia sama Allah. Wa an wa an ittilahi ala sirrihi wa tidak mengenal bagaimana apakah Allah itu melihat rahasianya dan hatinya. Tidak tahu dia. Tidak ngerti hal itu. Nah, maka sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah ini. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Ikrimah, sahabat Ikrimah. Anaknya Abu Jahal tapi muslim dia, mukmin. Sahabat Nabi. Ya. Dia berkata tentang uh, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Allazi yaraka hina tagumu wa tagallubaka fis sajidin." Dialah Allah Subhanahu wa taala, alladzi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yaraka yang melihat dirimu hina tagumu ketika engkau bangkit bangun di dalam sholatmu, wa tagallubaka fis sajidin dan saat engkau bergolak berubah di antara orang-orang yang sujud. Allah taala lihat. Perhatikan sama Allah. Ya. Qala qiyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu wa julusahu yaitu di saat berdirinya dia di saat rukuknya dia, di saat sujudnya dia, dan di saat duduknya dia. Allah Ta'ala lihat. Dilihat oleh Allah. Subhanallah. Ya. Jadi apa gerakan kita Allah Ta'ala tahu. Dan wa amr ruku wa sujud. Radiyallahu ankum wa amr ruku wa sujud fa yanbaghi an tujaddida 'indahuma dhikra kibriya illahi subhanahu فترفع يديك مستجيرا بأف الله عز وجل من إكابه بتجديد نية ومد ومتبعا سنة نبي متبعا ومتبعا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم تستنف له ذلا وتواضعا بركوعك وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خشوعك وتستعير بذلك وعز, وعز مولاك واتطاؤك وعلو ربك وتستعين على تقدير ذلك في قلبك بلسانك فتسبح ربك وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم من كل عظيم وتكرر ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار ثم ترتفع من ركوعك راجيا أنه راحم لك ومؤكدا للرجاء في نفسك بقولك سمع الله لمن حمده أي أجاب لمن شكره ya di dalam rukuk sekarang tadi dalam giraah tadi dalam berdiri ya sekarang dalam rukuk bagaimana kiatnya seseorang waktu tadi dalam giraah kita khusyuk bisa di dalam waktu kita diam kita usahakan insyaallah bisa seperti itu dalam kiat-kiat untuk bisa khusyuk waktu kita berdiri tadi. sekarang dalam ruku, bagaimana kiat kita seseorang yang sholat itu saat dia ruku khusyuk atau saat dia sujud nanti khusyuk? Bagaimana caranya? Fayam bagi antujadida indahuma dzikra illahi subhanahu wa ta'ala. Saat Anda ruku, Allahu Akbar, perbaharui dalam hati kita tentang kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ini. Zikr kibria, kibria itu apa? Sombong, kesombongan, keangkuhan Allah, kebesaran. Allah Ta'ala patut itu. Kalau buat hambanya tidak boleh. Al-kibriya uridai wal azamatu izari. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadits kudsi yang Rasul, beliau mengatakan bahwa al-kibriya uridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Wal azamatu izari. Dan keagungan itu adalah sarungku, pakaianku. Maknanya adalah itu hanya milikku tidak boleh milik hambaku hanya miliknya Allah itu waktu kita rukuk kita ingat-ingat tentang kebesaran dan keagungan Allah ini wa tarfa'u yadayka mustajiran bi'afwillahi azza wa jalla min igabihi bitajdidi niyatin saat anda mengangkat tangan Allahu Akbar hendak rukuk mustajiran bi'afwillah anda memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan dengan segala ampunan Allah Subhanahu wa taala azza wajal min igabihi dari segala adabnya dari segala seksanya siksanya jadi niyatin dengan memperbaharui niat tadi mengagungkan Allah taala Allahu akbar di hadapan Allah itu salat itu begitu caranya wa muttabi'an sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah kaifiat caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dia rukuk Tsumma tastanif lahu dzullan wa tawadhu'an bi ruku'ika. Kemudian baru rasakanlah di dalam kau punya jiwa, di dalam kita punya jiwa zullan. Satu hina, kehinaan. Wa tawadhu'an kerendahan saat Anda ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Watajtahid fi tarqiqi qalbika usahakan hingga hati kita lunak, hancur, luluh, lantak di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita ruku. Allahu akbar. Saat ruku itu. Wa tajdidi khusyu'ika dengan memperbaharui khusyuk kita. Terus oh, diperbaharui khusyuk. Wa tashta'ir dzalika wa tashtash'ir dzalika wa 'azza maulaka wa tidha'uka. Dikatakan Rasakan hal itu selalu di saat Anda ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu obat itu. Obat. Sidi Al-Habib Umar itu boleh mengatakan bahwa kalau orang sering banyak bermuamalah dengan orang otaknya ini kan banyak banyak masalah dunia. Apalagi Anda sudah menggunakan HP. Telepon, HP, belum Anda nonton TV, belum Anda dengarkan radio, belum Anda baca koran, belum ada masalah nanti tercurah hancur kita punya segala macam pikiran ini hampir 99% ke dunia dan biasanya tidak sehat kalau sudah orang begitu sakit jatuhnya karena banyak pikiran itu yang bisa ngobati saat dia ruku sama saat dia sujud itu saat apalagi dia sujud kalau dia sujud kata para ulama itu Habib Umar mengatakan bahwa itu semua penyakit itu akan semua tercurah masuk ke dalam kita punya saat kita ruku itu itu kita punya penyakit itu masuk dalam otak kita kepala kita saat kita sujud keluar itu penyakit Allah. tapi sujud yang betul bukan sujud sujudan bukan orang bisa sujud hatta kafir bisa sujud tapi kalau mukmin sujudnya karena Allah ini yang yang membedakan bisa, bisa mengeluarkan segala penyakit ya kemudian dikatakan eh, rasakanlah bahwa azza maulaka wa bahwa yang mulia hanyalah maulakah Tuhanmu saja majikanmu saja Tuhanmu saja Tuhan watidha'uka sedengan dirimu dalam keadaan hina saat kita rukuk itu wa uluwi rabbik Tuhanmu yang maha tinggi wa tasta'inu ala tagriri dzalika fi qalbika bilisanik dan camkan bahwa uh, prasasti segala macam tulisan yang ada di dalam benak kita tadi itu camkan ke dalam hati saat kita rukuk kita agungkan Tuhan kita kita hinakan diri kita itu camkan ke dalam hati ucapkan tolonglah itu yang namanya rasa khusyuk tadi itu diperbantukan dengan lisan kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdih segala puji bagi Tuhanku yang maha agung dan segala pujian dan segala tahmid baginya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ya dinikmati dinikmati betul ya fatusabbih rabbaka wa tashhadu lahu bil azamah engkau bertasbih kepada Tuhanmu dan engkau saksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat keagungan wa annahu a'zam min kulli azim bahwa sesungguhnya Allah taala itu lebih agung dari segala yang agung Orang mengatakan, wah ini besarnya luar biasa. Allah lebih besar. Anda lihat matahari. Bisa menyinari, bisa memberikan obat, bisa memberikan penyakit. Siapa yang bisa memberikan ini semua? Allah. Laula, dak, kalau bukan karena Allah Ta'ala, tidak mungkin ini bisa terbit. Allah. Ya. Waktu karir dari ala galbik. Oh itu, diulang-ulang itu. Di dalam hati. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jangan sekali baca Meskipun itu sunnah, tapi baca tiga kali paling sedikit. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Begitu. Dibaca diulang-ulang waktu karet. Litu akidahu bitikrar agar supaya kuat kita dengan diulang-ulang tadi itu. Maksudnya kuat apa? Kuat camnya kita. Mengen apa? Perhatian kita kepada Allah taala itu terkuat, menjadi menguat saat kita mengulang-ulang bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi tadi. Tsumma tarfa'u min ruku'ika rajian annahu rahimun laka. Saat Anda selesai dari ruku, Anda angkat tangan, sami Allahu liman hamidah, sambil Anda berharap kepada Allah taala bahwa Dia sayang kepada Anda. Cinta kepada Anda, rahmat kepada Anda. Wa muakkidan, menguatkan di dalam diri Anda lirraja'i fi nafsika bi gaulika di dalam diri Anda kuatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah taala mendengarkan orang yang memuji dirinya. Kita maksudnya. ay ajaba liman syakarah. ay maknanya Allah taala menjawab, memperkenankan, menggabulkan bagi siapa saja yang bersyukur kepada Allah. Nah, gitu maknanya. Sami Allahu liman hamidah. Dicamkan jadi dinikmati. 5 menit, 3 menit sholat itu dinikmati sendiri. Itu keluar dari sholat ka'anahu waladathu ummuhu. Keluar kita dari sholat seakan-akan seperti anak bayi yang baru lahir dari ibu kita. Tidak ada dosanya. Ya. Kemudian summa turdif. Summa turdif. Summa tardufu. Dalika, turdifu. Dalika. Summa turdifu. Dzalika syukru al-mutaqadi lil mazid fatakulu rabbana lakal hamdu وتكثر الحمد بقولك ملء السماوات وملء الأرض ثم تهوي إلى السجود وهو أعلى درجات الاستكانة فتمكن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب وإن أمكنك ألا تجعل بينهما حائلا فتسجد على الأرض فافعل فإنه أجلب للخشوع وأدل على الذل وإذا وضعت نفسك موضع الذل فاعلم أنك وضعتها موضعها وردت, وردت الفرع إلى أصله فإنك من تراب خلقت وإليه تعود فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل سبحان ربي الأعلى وأكده بالتكرار فإنه فإن الكر فإن الكرة الواحدة dhaifatul asar fa idza raqqa qalbuka wa dhahara dhalika faltusaddiq rajaa'aka fi rahmatillah fa inna rahmata fa inna rahmatahu tatasara'a ila ad-du'fi wal dhulli la ila sebutkan bahwa ketika Anda sudah i'tidal thumma turdif dhalika bi syukri al mutaghadhi lil mazid kemudian iringi rasa syukur tadi itu dengan penambahan Sami Allahu liman hamidah. Iringi dengan penambahan apa? Fatagul Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Iringi dengan ini. Ya, sehingga maknanya wa tuksirul hamda bi gaulika mil as-samawati wa mil al-ardi. Kemudian perbanyak dengan tahmid kepada Allah taala mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du segala puji bagi Allah ini seluas langit seluas bumi seluas apa yang tidak tercapai dengan ucapan lisan ini milik Allah taala semuanya ya thumma tuhwi ila sujud kemudian setelah selesai i'tidal sujud Allahu akbar yang jatuh lutut dulu baru tangan kita telapak tangan baru dahi gitu ya tuh Allah bersujud. Wahwa a'la darajatil istiqanah bayangkan ini ini hebat ya ketika anda sujud wahwa a'la darajatil istiqanah hebat Imam Ghazali memberikan satu permisalan sujud ini adalah tempat yang paling tertinggi di dalam kehinaan tinggi hina itu di bawah tinggi itu di atas sujud adalah saat dan waktu tempat di mana seorang hamba berada di tempat yang paling tertinggi di dalam kehinaannya. Ya, hebat. Jadi waktu dia sujud kepada Allah Ta'ala, sungguh dia sungguh meletakkan tempat yang sangat hina di hadapan Allah Ta'ala. Dia bukan apa-apa. Ya. Fatumkinu azza a'dhaika wa huwal Di situ engkau meletakkan anggota badan Anda yang paling mulia a'az, yang paling mulia, yang paling terhormat yaitu wajah. Anda letakkan di tempat itu. Yaitu di tempat mana? Min adalil asya wahwaturab Di tempat yang paling rendah di muka bumi. Apa itu? Pasir, tanah. Anda letakkan di sana. Wa in amkana wa in amkanaka alla humaha ilan ha'ilan fatasjud 'alal ardi faf'al. Imam Ghazali menginginkan jika memungkinkan Anda untuk sujud tidak pakai sajadah tidak pakai hamparan, tidak pakai hail. Tidak ada yang namanya satu hamparan saja sajadah di atas di bawah kita untuk kita sujud. Jadi Anda langsung sujud, sujud langsung menyentuh kepada bumi atau kepada tanah, fafaal Bila Anda itu bisa lakukan, lakukan. Kalau tidak bisa pakai sajadah, tidak apa-apa. Nah, lebih bagus langsung. Karena lebih apa dikatakan Imam Ghazali? Fa innahu ajlab lil khusyuk. Lebih lebih banyak mendatangkan khusyuk itu ya wa adallu ala dzul dan lebih menunjukkan kepada kehinaan dirinya di hadapan Allah ya tidak ada tidak ada artinya apa-apa Allah ya, gitu itu saat dimana seorang hamba paling dekat kepada Allah itu sujud itu itu Allah paling dekat kepada hambanya saat dia sujud ya wa idza wada'ta nafsaka mawdi'adh-dhulli fa'lam annaka wada'taha mawdi'aha karena sesungguhnya apabila kita meletakkan tempat kita di tempat hina di hadapannya, bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Jika kita meletakkan tempat kita di tempat yang terhina di hadapannya, maka ketahuilah bahwa engkau telah meletakkan dirimu di dalam tempatnya. Fa innaka wadha'taha mawdi'aha. Engkau telah meletakkan dirimu di tempatnya. Kau adalah orang yang adil, maknanya yang bijaksana. Meletakkan sesuatu di tempatnya wadadattal far'a ila aslih kemudian kau kembalikan cabang itu kepada pokoknya maksudnya apa kita ini dibuat dari apa tanah dan kita kembali kepada tanah sujud kita menghadap kepada Allah Ta'ala langsung dengan hamparan tanah arad turab bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala wadadattal far'a ila aslih asalnya kita tanah kita kembali kepada tanah ya Kemudian fa kami min kulik tak karena engkau dibuat oleh Allah taala dari pasir, dari tanah. Wa ilaihi ta'ud dan engkau akan kembali kepada Allah taala jadi pasir itu kembali. Fa inda hadza jaddid ala galbika 'azamatullah. Saat engkau sujud perbaharui keagunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tiga kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Wa akidhu bitikrar Ulang-ulangi. Kuatkanlah dengan tikrar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Diulang-ulang begitu. Itu paling enak itu. Salat kalau sudah bisa mengerti maknanya. Fa innal karratal wahidah dha'ifatul athar. Karena kalau cuma sekali kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dha'ifatul athar. Athar pengaruhnya itu sedikit lemah sekali. Ya, Sekali bacaan itu pengaruhnya sangat lemah sekali. Fa'inal al wahidah sekali baca subhana ala wa bihamdi itu hanya sedikit asarnya. Pengaruhnya tipis sekali, lemah. Fa idza buka jika hancur hatimu, lunak hatimu di hadapan Allah taala wa dhahara dhalik dan itu sudah tampak pada dirimu, faltusaddiq raja'aka fi rahmatillah. Kemudian baru Anda hantarkan diri Anda sejujur-jujurnya kehadapan rahmat Allah. Ya. Fa inna rahmatahu tatasara'u ila dhu'fi wadh-dhulli karena sesungguhnya rahmat Allah taala itu sangat bergegas, sangat bersegera, sangat cepat sekali turunnya kepada siapa? Kepada orang yang merasa dirinya lemah dan merasa dirinya hina. Kalau merasa dirinya sombong, enggak. La ila takabburi wal batar. Bukan kepada orang yang sombong atau orang yang congkak tidak turun rahmatnya Allah yang ini tapi kepada orang yang menghinakan dirinya di hadapannya dan yang do'uf dia lemah di hadapan Allah Ta'ala cepat Allah Ta'ala akan turun ya kemudian farfa sedikit lagi فارفع رأسك مكبرا وسائلا حاجاتك وكائلا رب اغفر لي وارحم وتجاوز عما تعلم أو ما أردت من الدعاء ثم أكد التواضع بالتكرار Fa'ud ila sujudi thaniyan kadzalik. Ya, kelanjutannya bahwa setelah itu Anda angkat kepala Anda untuk duduk. Allahu Akbar dengan bertakbir kepada Allah taala. Allahu Akbar wasailan hajataka. Dan Anda kemudian mengharap memohon kepada Allah taala segala hajat Anda Waqailan sambil berkata Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. yang kita hafalkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni boleh ya si Imam Ghazali rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam boleh artinya ya Allah ampunilah aku warham rahmatilah sayangilah aku ya Allah wa tajawaz amma ta'lam jangan kau tuntut aku ya Allah apa yang kau ketahui tentang diriku Allah taala tahu semua hati kita jangan kau tuntut aku ya Allah apa yang kau ketahui tentang diriku Auma arata aradta minad du'a atau doa apa saja yang kau inginkan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ni sebagaimana yang dimaksur dalam hadis Rasulullah itu. Dituntun ke dalam hadis Rasulullah. Summa aqidit tawadhu'a abit tikrar. Kemudian selalu anda rendahkan hati Anda selalu diulang-ulang dikala Anda duduk kepada Allah taala di hadapan Allah taala tadi ini kemudian Anda kembali ke sujud kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulang perasaan tadi seperti tadi azamah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kembali khusyuk kita itu di dalam salat itu e, menjadi diperbaharui lama-lama lama-lama akan terbiasa nanti lama-lama lama-lama akan terbiasa kepada kekhusyuan hudurnya hati hadirnya hati lama-lama akan akan memberikan satu pengaruh nanti pengaruh sebagaimana yang difirmankan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wasta'inu bisabri wassalah. Banyak. Kalau Anda punya masalah, perbantukanlah dengan sabar sama sholat Akan selesai masalahnya. Ya. Mudah-mudahan Allah Swt akan memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik dan memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya.